Wassalamualaikum yang wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Habib Ibnu Jahan Asqalani rahimahullah dengan syarah subuh Salam yang ditulis oleh Imam Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Mutahara sudah kita selesaikan pada pertemuan terakhir di bab yang ke-9 yaitu tentang tayamum <clears throat> Dengan caranya dengan mengetuk, ya menepuk tanah atau debu. Ya sekali tepukan. Ya. Kemudian meniupnya. Kemudian mengusap wajah dulu, baru telapak tangan. Ya, demikian juga mengucapkan bismillah. Ya, dan tidak perlu sampai ke hasta, yakni ke tangan, cukup telapak tangan saja ya bagian atas telapak tangan juga. Kemudian juga mengucapkan bismillah. Ya demikian. Adapun menurut Syafi'iyah ya ini wajah sekali tepukan, kemudian telapak tangan juga tepukan yang lain, maka ulama marju. Ya, kurang tepat. Berikutnya kita masuk bab yang terakhir di kitab Utara itu bab yang ke-10, babul haid, bab tentang haid. Sebenarnya Imam Sanani rahimahullah Al-haid masdar hadatil mar'atu. Tahidu haidun. Haid perempuan. Ya demikian. Kemudian beliau mengatakan Imam, Imam Sunani wala makana lahu ahkam syariah. Ini ketika tentang haid ini mempunyai hukum-hukum syariat min afal wa turuk dari perbuatan-perbuatan dan peninggalan-peninggalan dia. Jadi seorang ketika haid itu ada hal yang dia hendaknya lakukan, ya ketika selesai mandi atau semisalnya demikian juga turuk ini meninggalkan ini dan itu meninggalkan sholat meninggalkan puasa ya ketika ada hukum-hukum tentang masalah ini apa adalah musonib maka Ibn Hajar menyusun untuk bab ini baban suatu bab saqa bihi ma warada bihi min ahkami beliau menyebutkan di dalam bab ini apa yang ya yang ada di dalam hukum-hukumnya ya demikian Sebutkan di Tawadil Ahkam ya, Abdul Basam beliau menyebutkan haid secara bahasa itu sailan mengalir sebagaimana ucapan orang Arab hadal wadi idasal ini mengalir wadi ya wadi di sana seperti jalan lembah ketika banyak hujan maka mengalirlah ya air menjadi sungai dia apabila dia mengalir ya Secara syariat disebutkan dam tabi'iyah wajibilah. Ini yani darah yang dia itu tabiat kebiasaan. Ya tat imra'ah ya balighah yang terbiasa badannya seorang perempuan yang sudah balik. Ya demikian. Fi awqati ma'lumah di waktu-waktu yang tertentu. Sebutkan demikian. Ini Darah yang keluar ya rujumin rahim mar'ah, darah yang keluar dari ya rahimnya perempuan di waktu-waktu tertentu. Apabila dia sudah balik. Di situ ada nama-nama ya dohid secara bahasa ya. Ada yang bernama Diros, ada Thompson ya dan lain sebagainya. Ada sebagian namanya itu lemah, dohik yang diartikan dengan haid kurang tepat. Ya, jadi apa itu haid? Ya kalau disebutkan haid ini darah haid, darah haid yaitu apa? Darah yang tabiah, kebiasaan perempuan. Ya, dan itu adalah e, keaslian perempuan memang dimiliki, dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang muncul dari rahimnya perempuan yang sudah balik. Dan ya tadi ini biasa di setiap bulan di waktu-waktu tertentu. Itu. Ya, jadi haid definisinya itu darah yang biasa keluar di perempuan dari rahimnya ya yang sudah balik perempuan ini di waktu tertentu. Kemudian disebutkan ya darah yang biasa keluar dari perempuan ini dari farj dari kemulannya kemulannya itu ada tiga bisa ditulis yang pertama darah haid yang kita sekarang akan bicarakan kemudian darah nifas ya Darah nifas itu apa? Darah yang keluar setelah selesai dari melahirkan. Itu nifas memang. Ya. Jadi ya, mengetahui laki-laki ya ini suaminya suami perempuan itu atau sudah ada laki-lakinya ya yang punya saudara perempuan ini hendaknya mengetahui masalah ini. Ya, biasanya orang-orang yang ahli siasat maka dia mengecek para ulama atau ahli sunnah yang disebut dengan hadis dengan ulama hadis dan nifas. Padahal sesuatu yang diperlukan untuk istri dia sendiri, demikian juga anak perempuan dia. Ya, kalau dia tidak tahu hukumnya menyepelekan sesuatu yang berbahaya. Ini darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesai perempuan itu melahirkan. Ya, demikian. Kemudian ketiga darah istihadah. Istihadah hampir mirip dengan haid kan? Ya, istihadah. Ya, hampir mirip dengan haid. Lain istihadah yaitu dam fasad darah yang rusak dan tidak biasa dan bukan tabiat. Ya, rujuk bisa bisababi inqita'i irk Keluar dengan sebab terputusnya urat, penyakit, darah penyakit itu aja. Ya itu, itu darah istihadah. Haid dan istihadoh lain. Ya, haid ya haid. Biasanya 6 hari, 7 hari dari perempuan setiap bulan keluarnya juga. Kemudian bagaimana untuk membedakan haid dan istihadah ini? Istihadah itu penyakit, ya, penyakit diderita diderita sebagian perempuan. Ya. Jangan sampai dia tidak tahu tentang masalah haid dan istihadah akhirnya ketika perempuannya itu istrinya itu atau saudarinya itu istihadah tidak sholat tidak puasa ya ini berbahaya seperti ini maka disebutkan di situ perbedaan darah istihadah dan haid ada empat Subhanallah Syaikh Utsaimin taala di Sarul Mumtaz bisa ditulis yang pertama dari sisi laun yaitu apa warna Damul haid aswat, darah haid hitam. Sedang istihadah, ya darah istihadah ini penyakit ini adalah ahmar merah karena dia darah, benar-benar darah. Benar-benar darah. Kalau haid itu kan apa? Bukan darah. Bukan darah yang asli. Ya. Dia sudah apa? Sudah di rahim kemudian ya terjadi proses ya. Maka dia warnanya hitam. Azan yang kedua rekoh dalam, dalam sisi apa? Tadi dalam sisi warna. Sekarang dalam sisi apa? Kelembutan. Ya, kekentalan. mulai haid sakhinun gorid. Darah haid itu kental. Ya, dengan kental berat itu. Gumpalan. Wal istihadah raqiqun. Dari istihadah rakik ini lembut, ya darah. Namanya darah benar-benar darah. Asal bisa dari, dari sisi apa? Bau. Darah haid muntin dari yakni bau dan busuk. Wal istihadah ghairu muntin, darah istihadah tidak apa tidak tidak busuk, tidak bau. Karena darah. Ya anjir, bau darah kan itu. Seperti seorang terluka darah itu sudah. Karena itu adalah darah dari urat yang biasa. Ya, darah istihadah itu. Kemudian yang keempat at-tajammud, ini proses pembekuannya. Darah haid ya dia tidak membeku karena dia sudah sebutkan sudah membeku di rahim kemudian karena ya e, tabiat perempuan dia keluar kan gitu maka dia keluar dan tidak membeku lagi karena dia sudah membeku dan dia kental tadi dia keluar tidak membeku lagi walaupun disebutkan ya ada sebagian mengatakan dia akan membeku juga tetapi tidak cepat adapun darah istihadah ya maka dia akan membeku. Karena dia itu darah, darah itu cepat beku. Ya, bahkan kalau binatang kita menyembelih eh, ayam atau kambing itu kan setelah disembelih nanti darahnya itu beku kan. Ya, kita lihat bahkan sebagian orang dikumpulkan itu darah sapi itu ya setelah disembelih dikumpulkan darahnya nanti dimakan itu istilah mereka saren semisal semisal itu ya ini empat sisi perbedaan darah haid dan istihadah Kemudian disebutkan ya oleh damar kuda, Taala dalam al muhni tentang hikmahnya darah haid ini itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalau haid li hikmah darbiyatil walad. Allah menciptakan haid ini ada hikmah di dalam ya tumbuhnya anak. Ya. Fa hamalat apabila hamil perempuan itu insyaallah dzalika dam biidznillah ila Hati Lihat perhatikan Darah ini ketika seseorang perempuan ini dihamil berubah darah ini tadi darah haid ini berubah menjadi makanannya janin. Makanannya calon janin, calon bayinya itu. Janinnya itu makanannya adalah darah haid itu. Ya. Sehingga perempuan yang di itu hamil kebanyakannya tidak haid. Karena apa darahnya menjadi makanan untuk janinnya. Faidal wadu'at apabila melahirkan ya wadu'atil walad ini uh, ini anaknya ini keluar Qalabahullahu taala bihikmatihi labanan. Allah merubahnya dengan hikmahnya menjadi apa? Laban, apa? Susu. Darahnya itu berubah menjadi susu. Ya, yataqadda bihi tifl. Yang makan dengannya bayi tersebut. Mana darahnya? Berubah jadi susu. Dia tidak haid. Perempuan yang menyusui biasanya tidak haid. Ya demikian. Walidzalika la tahid hamil. Oleh karena itu, orang yang hamil tidak apa tidak haid. Faida wadal walad apabila ya ya disebutkan di sini <clears throat> ya ya wanita di kolam tahidul murdi nah, jarang orang yang menyusui perempuan menyusui itu apa haid jarang nah ini jarang faidah khalatil mar'ah min hamlin warido kalau perempuan ini tidak hamil dan tidak menyusui bagi dari kadam layak layak masrif lahu maka darah ini tidak ada tidak ada penggunaannya sudah ya sudah jadi apa darah haid keluar tapi kan tidak bisa darah itu untuk dimakan dan diminum Tapi hikmah Allah ketika dia punya ya punya bayi menjadi susu. Hikmah Allah ketika susu janin menjadi makanannya. Tapi kalau kemudian tidak hamil, demikian juga tidak menyusui, tidak ada seorang pun makan dan minum ya dari haid itu. Tidak ada. Ya, Pak Istakiru makan, maka dia pun tetap di tempat tersebut. Thumma yakhruju bil ghalib kemudian keluar darah ini kebanyakannya fi kulli bisa ditulis ya di setiap bulan itu berapa normalnya perempuan sita ayam enam hari atau sabah tujuh ini datang bulan istilahnya. Ini waktunya untuk haid enam atau tujuh hari. Ini kebiasaan perempuan. Jadi suami harus tahu, demikian juga laki-laki yang mau punya istri atau punya saudari perempuan harus tahu. Ya, kalau ternyata saudaranya itu dia tidak sholat setengah setengah bulan, ah ini gimana? Bisa-bisa dia berbohong. Ya, wakat itu ala tarik wa kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya demikian. Kemudian dibicarakan juga berapa umur yang paling banyak perempuan ini haid tidak disebutkan. Paling sedikit tidak disebutkan. Ya, yang kebanyakannya perempuan haid itu ya 13 tahun, 13 tahun. Kadang sebelum 13 sudah haid. Ada sampai 15 tahun gitu. Paling sedikit paling banyaknya tidak diketahui. Ya, tidak bisa ditentukan. Paling banyaknya paling sedikitnya haid juga 6 hari 7 hari kebanyakannya 6 dan 7 hari itu kebiasaannya ya yang normal demikian. Ya, kita baca hadis yang pertama dulu ya. Qala Allah taala ini dalam darah istihadah. Hadis yang pertama di bab ini, hadis nomor 126 di buku ini. An Aisyah dari Aisyah radhiallahu anha. Hadis ini jika berbicara para ulama. Ibnu Hajar ini mengatakan wastangkara Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan mungkar. Disebutkan kenapa? Beliau Abu Hatim mengatakan lam yutaba Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr tidak mengikuti ala hadi riwayah atas riwayat ini. Imam bin Amr menyelisih yang lain. Tidak ada yang mengikutinya. Ya, riwayatnya dari Zuri, dari Urwah, dari Aisyah. Walaupun Syekh Albani mensahihkan, paham Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Tapi ulama yang benar adalah mungkar. Kenapa mungkarnya? Karena mengembalikan kepada warna. Ini bisa dilihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Fatimah binta Abi Hubais, sungguhnya Fatimah bintu Abi Hubais kanat tustahat. Beliau istihadah. Maka lalah Rasulullah maka Rasulullah SAW beliau mengatakan Walaupun ulama mengatakan hadis ini lebih kuat dari yang lain. Maka Rasulullah mengatakan tentang orang yang ya mengeluarkan darah istihadah, bukan haid ya. Inna damal haid sesungguhnya darah haid itu dam aswat yu'rab. Darah haid itu hitam. Darah hitam yang diketahui. Faidza kana kalau kemudian demikian itu, ini kalau yang keluar dari dirimu itu darah yang hitam, ya. Fa'amsiki an maka tahanlah dari solat Jangan salat kan itu darah haid. Faidah kan al akhor kalau yang lainnya taruhlah merah, ya, ya. bukan hitam lagi, ya. Fatawat doi wasolih maka wudhulah dan sholatlah. Ya, jadi kembalikan pada apa? Kepada wudhu saja. Orang yang istihadah tidak perlu mandi. Cukup apa? Wudhu saja kemudian sholat. Ya, wudhulah dan sholatlah. Rabu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud wa Nasai dan Imam Nasai waswawi Sahawi bin Hibban Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Pastangkarahu Abu Hatim. Abu Hakim Abu Hatim mengatakan itu mungkar. Syekh Albani mensahihkan. Ya, dan walau ini yang lebih walaupun ya, ini dibicarakan para ulama ya tentang permasalahan ini dikatakan mungkar lebih tepat. Kenapa? Karena dalam permasalahan ini mengembalikan kepada warna. Adapun riwayat bukan dan Muslim mengembalikan kepada kebiasaan. Kalau kamu bimbang, kembalikan kepada kebiasaanmu bagaimana? Kalau kebiasaannya 6 hari 7 hari haid, berarti selain itu adalah darah istihadah. Ya demikian. Ya, masih ada pembicaraan yang lain. yang sholat demikian. ya di sini sudah yang sudah